Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 267 bagian bawah perhatikan baik-baik seputar transaksi jual beli atau transaksi perkontrakan Mas'alatun kata beliau permasalahan yang baru, rajulun istajara daran lisakan wa arada an yabniya fiha makhzanan. Fama hukmu dzalik? Ada orang mengontrak suatu rumah untuk ditinggalin. Orang tersebut ingin membangun di rumah tersebut makhzan, makhzan itu semacam gudang. Jadi kontrak rumah tapi dia ingin bangun gudang itu loh. Nah, hukumnya bagaimana bangun tanpa izin? Paham dia ngontrak suatu rumah. Rumahnya ada ya taruhlah ada halamannya lah, ada pekarangan yang masih luas juga. Nah, dia ngontrak di rumah itu tapi dia ingin bangun gudang tanpa izin pemilik rumah. Hukumnya bagaimana? Itu pembahasannya. Faham ya insyaallah ya? Nah, al-ijabah jawabannya al-mustajir la yamlik an yazida wala an yuzida wala yungkis fiddar al-mustajarah illa bimuafakati sahibid dar pengontrak, penyewa itu tidak memiliki sedikit pun untuk menambahkan atau mengurangi yang ada dalam rumah tersebut, rumah yang dikontrak tersebut, kecuali dengan kesepakatan pemilik rumah. Penting ini ya. Jadi kalau antum kontrak rumah, itu antum jangan nambahi wala ngurangi sedikit pun kecuali izin dulu. Bagaimana Pak kalau seandainya rumah ini tak tambahi kipas angin misalkan atau ditambahi AC misalkan atau nah barakallahu fikum ditambahkan dalamnya WC misalkan. Izin dulu. Kenapa harus izin dulu? Karena khawatir pemilik rumah nanti nggak ridho. Paham ya? Antum udah bangun ternyata dia nggak pengen. Kan dihancurkan lagi rugi. Jadi caranya harus ada kesepakatan dengan pemilik rumah dulu. Wa idza fa'ala al-musta'jir syai'an min dhalik bila ilmi mu'ajjir, penting ini. Kalau si pengontrak melakukan sesuatu pembangunan atau yang semisalnya tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau yang mengontrakkan falahu an yalzamahu bil hadm. Maka boleh pemilik rumah atau pengon e, barakallahu fikum yang mengontrakkan rumah tersebut boleh mengharuskan dia untuk menghancurkan. Anak enggak terima mau bangun ya izin dulu ini bangun apa ini? Bagasi Pak, hancurkan. Misal pemilik rumah ya harus dihancurkan. Karena pemilik rumah enggak itu. Jadi cara, caranya itu yang lebih tepat izin dulu. Boleh enggak Pak? Ini kan berhubung kemarin belum punya mobil tapi alhamdulillah ini pekan ini usahanya sukses bisa beli mobil Avanza tadi untuk bagasi enggak ada boleh enggak anak bangun bagasi di sini paham ya bagasi atau garasi eh apa garasi ya nah lalu bagasi ya garasi apa lalu maksud garasi maksudnya boleh nggak mau garasi kata dia boleh silakan diizinkan nggak masalah tapi kalau antum bangun langsung tanpa izin jangan kenapa khawatir pemilik rumahnya nggak setuju paham ya khawatir pemilik rumahnya tidak Setuju nah barakallahu fikum seperti itu. Mahum salah ya? Eh, na'am, kita lihat lagi. Ini bagus sekali pembahasannya ini ya. nah wa Na'am wa yatmanuhu kullama tarattaba 'al bina' min fasadil ard wa ma asbah dhalik. Dan dia apa? Berhak juga pemilik rumah untuk apa? Meminta dia tanggung jawab setiap atas semua yang ditimbulkan atas bangunan tersebut berupa kerusakan tanah dan juga yang semisal itu. Lah kalau rusak tanahnya bagaimana? Kan pondasi. Bangun Enam garasi kan mungkin pondasi dulu kan rusak tanahnya rusak juga, dibongkar juga, paham ya? Dibongkar, dicor atau misalnya, paham ya? Jadi di situ semuanya tanggung jawab dia. Karena apa? Karena pemilik rumahnya tidak gitu. Paham soalnya ya? Berikutnya mas'alatun, ma hukmu akhdhi fawaidil mal minal bunuk ar-ribawiyah. Ini penting karena banyak orang terkadang apa? tertipu di sini ya. Apa hukumnya mengambil bunga harta di bank yang ada ribanya? Jadi orang nabung 500 eh, ribu ternyata setelah setahun berbunga menjadi 550 ribu lah taruhlah. Nah hukum mengambil bunganya itu apa hukumnya itu loh? Faham, paham maksudnya nih? Kan sudah kita lewati kesimpulannya untuk masalah bunga uang riba itu haram digunakan untuk pemiliknya. Paham maksudnya? Jadi kalau misalkan dia taruhlah punya uang riba 50 juta, 50 juta 50 jutanya haram bagi pemiliknya itu untuk menggunakannya. Paham? Terus bagaimana solusi dan untuk berlepas diri dari uang tadi itu? Namanya takhalus. Takhalus itu berlepas diri. Bukan sedekah ya. Sedekah nggak terima karena uang haram. Takhalus itu hanya berlepas diri. Nah, caranya bagaimana? Para ulama telah menjelaskan caranya bertakhalus dari uang riba. Satu, disalurkan kepada fasilitas umum, jalan raya, WC umum, kepentingan umum. Kalau masjid upayakan jangan karena masjid upayakan dibangun dari uang yang halal. Paham yang kedua, diserahkan kepada fuqara ul masakin atau orang yang butuhkan. Itu boleh juga. Tapi niatnya apa tadi? Takhallus. Bedakan ya. Takhallus itu bukan sedekah ya. Takhallus hanya berlepas diri dari uang tersebut. Paham? Karena ada pendapat yang mengatakan uang itu dihancurkan, dibakar, dihanguskan. Itu pendapatnya wallah alam itu sebenarnya kalau dilihat dari siman manfaatnya kurang tepat juga. Cuman kalau inisiatif dia, dia nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Karena yang dia bakar uang haram. Faham maksudnya ya? Faham insyaallah? Jadi caranya bagaimana? Yang pertama tadi itulah yang ditempuh selama ini para para ulama menyarankan diserahkan ke fasilitas umum, ke fasilitas umum mungkin jalan raya, mungkin di pelosok-pelosok daerah itu kan masih jalannya rusak itu ya. Disalurkan situ, ini Pak ada uang, tolong diberikan semen sama eh, sama apa? batu sama nah kalau fikum pasir untuk apa? menyemen jalan jalan raya ini atau semisalnya. Itu enggak masalah. Tapi kalau dimanfaatkan sama pemilik uang itu haram. Paham ya? Karena ada pertanyaan, bagaimana uang riba kok malah dikasihkan al masakin? Kita katakan uang riba tersebut haram bagi pemiliknya. Tapi kalau sudah diserahkan al masakin, itu bagi mereka menggunakannya halal. Karena transaksinya penyerahan itu kan halal, memberi, menerima. Halal nggak? Halal. Yang riba yang haram itu kan pemilik harta itu ketika dia nabung uang di bank atau pinjam-pinjam di bank. Paham maksudnya sekarang? Itu kesimpulannya. Kita baca ini biar jelas. Apa hukumnya mengambil bunga harta yang ada di bank ribawiyah? Wahal hal atrukuhu lahum am akhudhu wa usliquhu am atasaddaq bihi? Apakah aku tinggalkan untuk mereka biarkan itu atau aku mengambilnya kemudian aku merusaknya, membakar atau misalnya, atau aku sedekahkan dengannya? Jawabannya kalau beliau jawabannya lebih memilih hati-hati kalau beliau. Al ijabah Jawabannya yaqulu ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. tinggalkanlah lafaz tinggalkannya menunjukkan jangan diambil. Tinggalkan pokoknya sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, ini penting. Jika kalian tidak mengerjakan, sudah tahu itu riba, kok malah tidak mengerjakan, malah senang dengan riba tersebut, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Perang. ngeri ini ya? Kalau udah berperang melawan Allah dan Rasulnya itu ngeri. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena nggak akan menang. nggak akan pernah menang. Bagaimana melawan Allah dan Rasulnya kok menang? Nah, kita lihat wa in tubtum, tapi kalau kalian tobat, falakum ru'usu amwalikum. Maka untuk kalian harta inti milik kalian. Antum nyimpannya 500 juta di bank. Nah, 500 juta itu milik antum. Ambil yang 500 itu, sisanya enggak usah diambil. Berdasarkan ayat ini. Paham maksudnya? Taruhlah antum menyimpan sudah 500 juta, bunganya adalah sekitar 50 juta misalkan. Nah, itu yang antum milik antum antum ambil, itu harta antum. Yang 50 tadi ribanya tinggalkan, yang 500 juta antum ambil. Faham maksudnya ini? Maafun salah. Ayo kita lihat lagi. Nah, la tatlimun wa la Kalian tidak mendolimi dan kalian tidak didolimi. Maksudnya bagaimana? Kok dibilang, dibilang kalian tidak mendolimi? Karena barakallahu fikum ketika kalian menyimpan uang di situ, uang antum dipakai untuk mendolimi rakyat, mendolimi orang lain. Yaitu apa? Sama pihak bank dipinjamkan orang-orang 50 ribu minjamkannya misalkan atau 500 ribu membalikannya 550 ribu. Berarti kan apa? Ada riba di situ. Mendolimi atau enggak itu? Mendolimi uang minjamkan 500 membalikan 550. Paham ya? Nah, dan kalian tidak zalimi. Kenapa tidak zalimi? Karena harta kalian utuh. Harta kalian utuh. ratus juta tadi itu ya. Nah, barakallahu film. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Menyimpan uang di bank itu babnya sangat sempit. Bukan luas, sempit sekali. Maksudnya bagaimana jangan bermudah-mudahan. Para ulama sampai membahas itu mereka semuanya memperbolehkan kalau ada lafaz apa? darurat. Paham ya? Kalau ada lafaz darurat. Kalau darurat baru boleh, tapi daruratnya itu bagaimana gitu loh. Kan enggak enggak bermudah-mudahan anak darurat Ustaz, anak enggak bisa lagi menyimpan uang ini di rumah. Lah berapa uangnya? 250 ribu katanya. Nah, darurat 250 ribu di kantong selesai. Paham ya? Darurat itu kalau misalkan uangnya em kemudian khawatir nanti eh, kalau fikum misalkan khawatir hilang, khawatir pencurinya merajalela atau misalnya pokoknya nggak aman lah. Itu masuk dalam kategori darurat, tapi masih ada solusi. Sebagian mereka memberikan solusi kalau anak pernah ditanya itu solusi yang terbaik itu lebih aman juga insyaallah diberikan emas batangan. Emas batangan barakallahu fikum itu kalau bagus kualitasnya itu insyaallah bagus. Paham ya? Tak kasih gambaran aja, walaupun antum belum punya atau misalkan suatu ketika mau punya, ada dua macam. Emas batangan itu dua macam yang terkenal. Emas antam, emas semar. Namanya emas semar, emas antam ini, kalau emas antam milik negara, milik Republik Indonesia, negara lah, ini milik pemerintah lah. Itu harganya lebih mahal biasanya nomornya 99,9%. Itu udah kalau dihitung karat 24 karat lah. Paham ya? Itu Mas batangan mau beli yang eh, satu eh, gram juga ada, dua gram juga ada, lima gram juga ada, yang satu kilo pun ada juga. Nah, uang sebanyak itu kalau dibelikan emas batangan, jadinya berapa bang? Sedikit kan? Antum beli satu batang ini 10 gram, 10 gram satu batang itu, itu udah uangnya berapa? Dah? Kurang lebih 10 juta udah. Paham ya? Nah, nah kalau teman Eh, satu kilo, satu kilo satu satu satu apa satu kerak satu kilo. Itu sudah ratusan juta sudah bisa. Maksudnya apa maksudnya? Kalau ada solusi yang lain, jangan simpan uang di bank dulu. Belikanlah sebatangan, simpan tempat rahasia. Nah, barakallahu fikum orang enggak ada yang tahu kecuali antum dan satu orang yang mungkin antum percaya. Paham ya itu? Paham ya? Karena rahasia nggak boleh lebih dari dua orang. nggak boleh lebih dari dua orang. Rahasia itu dua orang aja kalau kalau terpaksa harus rahasia. Kemudian yang kedua, kalau seandainya nggak dibelikan emas batangan, dibelikan tanah. Eh, dibelikan apa ya, San? Dibelikan tanah di tempat strategis, itu penting itu, biar pengalaman nanti ya. Karena kalau tanah itu, nah barakallahu fikum, tanah itu kalau di tempat strategis insyaallah baiknya harganya enggak turun. Naik. Paham ya? Kalau nggak percaya nanti buktikan nanti kalau punya rezeki misalkan. Paham ya? Karena tanah itu tempat strategis dibikin apa sertifikatnya selesai. Itu aman insyaallah. Tapi kalau bermudah-mudahan ke bank jangan. Bank itu sangat sulit sekali. Antum kalau sudah terbiasa nyimpan di situ, kadang kalau antum mau keluar nggak boleh. Walau alam antum tahu nggak bang? Jadi kalau sudah terlanjur nyimpan sering nyimpan situ, banyak nyimpan situ, kadang mau keluar dihalang-halangi kan? Karena apa? Karena istilahnya istilah mereka nasabah ya istilahnya ya. Sudah banyak gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian uang antum dipakai untuk ritual riba itu. Nah, terus bagaimana solusi yang terbaik? Kalau punya ATM rekening hanya untuk ngirim dan menerima. Ngirim, terima, nyimpan jangan. Nyimpan upayakan hindari. Dikirim 5 juta, tarik 5 juta. Kirim 10 juta, tarik 10 juta. Hanya untuk perantara saja. Itu yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Hizam, wafaqahullah, bahwasanya sarana-sarana yang sanggih teknologi teknologi zaman sekarang ya rekening ATM itu hanya untuk ngirim, nyimpan eh, ngirim dan menerima saja nyimpan upayakan jangan. Karena apa? uang sedikit apapun jangan terus simpan di situ, kita nggak tahu bahkan apa bisa, bisa jadi digunakan untuk mereka ya. Jadi kita lebih baik berhati-hati. Naam. Lihat lagi. Li'anna barakallahu fikum fala yahilu lil insan an ya'khudha riba. Maka enggak halal bagi seorang mengambil riba. Li'anna Allah Ta'ala qala dikarenakan Allah Ta'ala berkata, "Wa daru ma baqiya riba." Wa daru ma baqiya riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. Wa qala wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan Allah Ta'ala mengatakan, jika kalian tobat, maka milik kalian, harta-harta inti kalian. Paham maksudnya ya? Harta inti paham ya? Kalau antum nyimpannya 500 juta, ya 500 milik antum itu loh. Antum ambil semuanya nggak masalah. Tapi nah barakallahu fikum, adapun uang riba, uang bunganya jangan diambil. Paham ya? Sekarang nah barakallahu fikum kebanyakan mereka mengatasnamakan riba dengan apa? Dengan bunga atau dengan bonus atau dengan denda jangan tertipu. Antum kalau kredit motor di dealer itu hati-hati karena dealer itu biasanya mengatasnamakan ribanya itu dengan denda terlambat denda terlambat denda itu padahal riba aslinya paham belum kontan berapa Pak kontan 10 juta kalau kredit 12 juta 500 sampai kapan Pak ya ini dibayar dalam waktu 3 tahun nah ternyata 3 tahun atau terlambat nggak bayar di denda. dendanya ini riba Pak belum nih San dendanya riba ini transaksi jual beli itu ada dua Nakdan sama taksidan. Nakdan itu kontan, nakdan itu kontan, taksidan itu kredit. Kredit itu boleh tapi jangan dinaikkan lagi itu kalau terlambat. Nah, barakallahu fiikum kalau terlambat jangan dinaikkan lagi. Terus bagaimana? Kalau terlambat imma nah dikasih waktu lagi diundur tapi tetap harganya sama sesuai, sesuai dengan kesepakatannya. Nah, barakallahu fiikum imma apa? Imma untuk maafkan. Sebagaimana ayat yang berikutnya kan? Nah, wa in kana du'usratin fanadiratun ila maisarah. Ya enggak? Kalau seandainya yang minjam uang itu ada kesulitan, tundalah sampai waktu dimudahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa berikutnya itu? Lain kana tu usratan fanadatun lam yasara. Fa in tasaddaqu khairul lakum. Kalau seandainya kalian enggak menunda tapi sedekahkan lebih baik untuk kalian. Itu kemungkinan dalam masalah orang minjam. Ada orang minjam kalau kesulitan bayar tunda. Ya udah kalau gitu nanti aja, Pak. Nanti aja lah enggak masalah kapan Allah mudahkan. Atau yang kedua apa? sedekahkan itu oh, lebih baik lagi wah cuma 5 juta aja enggak usah aja misalkan gitu ada orang mau bayar 5 juta wah anak belum bisa bayar Pak 5 juta kemarin anak minta belum bisa bayar enggak usah santai aja itu 5 juta anggap aja itu hadiah berarti sedekahkan terus Saya nanti kan urusannya tapi kalau saat ini tunda, enggak masalah tapi jangan ditambahkan itu loh jangan dilebihkan lagi itu solusi di dalam apa Nah barakallahu fikum orang yang minjam hutang caranya gitu. Kalau bank bagaimana kalau bank? Minjam 10 balikannya sepuluh setengah atau sebelas biasanya gitu. Itu kalau tepat pada tempo waktunya gitu loh. Kalau ternyata lebih dari temponya tambah denda lagi gitu loh. Bank seperti itu. Jadi bank sebenarnya bikin orang bangkrut sebenarnya. Paham ya? Bikin orang rugi gitu loh. Dan seringnya bank itu katanya nolong, katanya bantu. Coba lo orang miskin, minjam di bank dikasih nggak bang? Nggak dikasih, tapi jaminan. Nah barakallahu fikum orang miskin, eh, orang nggak punya uang, minjam di bank nggak dikasih. Katanya bantu, mana bantunya? Mana nolongnya? Kalau bantu tuh, minjam 5 juta, mengembalikan taruhlah 3 juta. Bantu sekali itu. Paham ya? Tapi minjam 5 juta kembalikan 5 juta setengah. Setengahnya apa ini? Menceki, hati-hati. Kalau enggak terpaksa jangan minjam uang di bank. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau terpaksa minjam uang di bank, nyari bank yang salafi, sunni salafi. Bank Irsyad misalkan. Paham ya? Atau bank-bank yang lainnya yang sunni salafi insyaallah enggak ada riba. Tapi kalau bank-bank syariah itu lihat di bank syariah. Antum dengar enggak bank syariah? Pernah lihat kan bank syariah? Itu kalau antum masuk minjam, ana yakin enggak sesuai dengan syariat. Pak, ana minjam uang 5 juta boleh enggak, Pak? Boleh. Meng mengembalikannya kapan? Ya setelah satu pekan. Satu pekan berapa Pak kembalikannya? Oh, satu pekan itu enggak ada bunganya, Mas, cuman cuman ada dendanya sedikit aja katanya. Nah, dendanya ini loh. Paham ya? Kalau memang nolong 5 juta kembali 5 juta, padahal bank syariah. Paham ya? Jadi antum caranya kalau mau nyoba, tes dulu. Benar-benar syariah atau tidak? Kalau sesuai dengan syariat kan 5 juta meminjamnya kembalikannya berapa? 5 juta juga, tapi kalau mereka enggak itu loh. Syariatnya mana coba bayangkan? Cuman apa? Slogan saja hati-hati modus. Paham ya biar biar laku, biar terkenal, biar orang minjam ke situ. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, Na'am barakallahu fiikum wa a'lan nabi wa a'lan wa a'lan nabi sallallahu fi khutbatihi 'ama hajjatul wada' wa huwa waqifun bi Arafah a'lana anna ribal jahiliyah mawdu'. Allah Dan Rasulullah SAW mengumandangkan, mengumumkan pada khutbahnya nah pada tahun Haji Wada dalam keadaan beliau berdiri di Arafah. Paham ya? Dalam keadaan beliau berdiri di Arafah. Na'am barakallahu fiikum. Eh, wa na'am. Dalam keadaan beliau berdiri di Arafah mengumandangkan mengumumkan bahwasanya riba jahiliyah itu mau sudah ada. Riba jahiliyah itu sudah ada. Na'am barakallahu fiikum sudah diletakkan ada bentuknya. Qala wa awwalu riban adha' Nah, men riba al-Abbas bin Abdul Muthalib, fa innahu mawdu'un kulluh. Fa innahu mawdu'un kulluh. Artinya apa? Nah, maka riba pertama kali yang ada, yang terjadi, nah barakallahu fikum, nah yang ada pada riba kita ini adalah ribanya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka itu sudah terjadi semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu semuanya apa barakallahu fikum? Nah, dianggap apa? Dianggap semuanya itu tidak apa? eh, tidak ada berkahnya. Nah, maksudnya dihapus keberkahannya. Wa 'ala hadza fala yahillu insan an ya'khudz riba. Berdasarkan penjelasan ini berarti tidak halal bagi seorang mengambil riba. La minal bunuk wa la min ghairiha, tidak dari bank, tidak pula dari yang lainnya. Jadi beliau menguatkan uang riba jangan diambil. Nah, beliau menguatkan uang riba jangan di jangan diambil. Nah, barakallahu fikum. Itu kata beliau. Nah, kata beliau, "Wa ma'atsa bihi ba'dun nas istihsanan bi annaka ta'khudh riba wa tasaddaq wa tatasaddaq bihi takhallusan minhu." Ini beliau bantah orang-orang yang mengatakan demikian, tapi sebenarnya yang berpendapat kedua ini juga punya sisi yang baik juga ya, kita lihat. Dan ada pun yang kan sebagian manusia istihsanan menganggap baik bahwasanya kamu mengambil uang riba, kemudian kamu sedekahkan takhallusan minhu sebagai bentuk takhallus yaitu berlepas diri darinya, pada istihsanun fi muqabalatin nas ini berarti istihsan yang berhadapan dengan dalil lawannya dalil. Memang kuat sekali bantahan beliau ini juga kuat. Maksudnya bagaimana? Kalau istihsan anggapan-anggapan baik atau bagus, kalau sudah berhadapan dalil menang mana? Menang mana? Menang dalilnya gitu loh. Paham ya? Dalil itu bagaikan jabal, bagaikan gunung. Lah gunung kalau untuk tanduk sempal enggak? Eh? Sempal enggak tanduknya? Sempal, paham ya? Nah, kalau antum menanduk gunung, Gulungan tanduk, ya sempal tanduknya. Maksudnya apa? Dalil itu walaupun dihadapkan istihsanan anggapan-anggapan bagus, kalah anggapan-anggapan yang bagus tadi itu. Ini kuat sekali pada beliau ya. Jadi lebih baik tinggalkan kata beliau. Fahuwa mardudun ala sahibih. Maka keadaan atau fatwa ini dikembalikan kepada pemiliknya. Maksudnya itu enggak dianggap. Walau kanat hadith tarik hasanah mahbubah ilallah azza wa jal. Walaupun jalan ini. Paham ya? jalan ini walaupun jalan ini adalah bagus, cara metode ini bagus, dicintai Allah Subhanahu taala, kalau seandainya apanya? Kalau seandainya jalan seperti ini diambil, disedekahkan dalam rangka untuk berlepas diri ini kalau seandainya ini bagus, dicintai Allah Subhanahu wa taala, nah kata kata beliau apa? La arsyadallahu ibadah ilaiha. Niscaya Allah taala akan mengarahkan membimbing untuk seperti itu. Tapi enggak ada. Ada yang ada apa lafaznya? Wadaru. Nah, bagian riba tinggalkanlah sisa-sisa riba tinggalkanlah sisa-sisa riba bukan apa malah mengambil sedekahkan bukan ditinggalkan sisa-sisa riba tadi itu apa nah barakallahu fikum jangan diambil sama sekali ini berdasarkan pendapat beliau ya walaqal dan saya Allah taala mengatakan ittaqullaha wa khudhu ma baqi watasot riba wa tasaddaqu bih ini kalau seandainya jalan metode ini bagus Misalnya apa Allah taala akan mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah dan ambillah sisa seriba kemudian sedekahkan oleh kalian Ya enggak? Itu kalau bagus seperti itu. Tapi buktinya Allah Taala nyuruh sedekah atau tidak? Tidak. Yang beliau yang Allah Taala suruh apa? Wadaru. Eh? Apa yang disuruh itu? Wadaru ma baqiya min riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. Menunjukkan bahwasanya apa? Tidak suruh ngambil itu ya. Lakinnahu qala akan tapi Allah Taala mengatakan wadaru ma baqiya min riba dan tinggalkanlah oleh kalian sisa-sisa riba liyaqta tam'al tam'al insan wa ta'alluq nafsihi bihi nihaiyan tujuannya untuk tujuannya untuk apa memutus keinginan seseorang keinginan manusia dan ketergantungan dirinya terhadap apa terhadap harta riba tersebut nihaiyan secara total ini sebenarnya bagus juga jadi kalau antum inisiatif seperti ini nggak masalah juga nggak diambil boleh maksudnya bagaimana maksudnya itu kalau seandainya antum udah tobat, antum ambil uang antum inti yang riba nggak diambil nggak masalah tapi kalau seandainya diambil, caranya seperti ini tadi itu. Bukan dimakan sendiri, tapi apa ini? Diserahkan ke masalihul amah namanya. Paham ya? Masalihul amah itu kepentingan umum, jalan raya untuk bangun WC umum, paham ya? Nah, atau fuqara masakin membutuhkan atau orang yang terlilit hutang itu bisa juga. Paham ya? Sudah kita sebutkan itu haram bagi pemiliknya, tapi kalau sudah diserahkan ke orang, bagi orang yang mendapatkan itu halal karena transaksinya transaksi yang sah. Memberi, menerima. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini, wa ayya fa'idatin min an yaltah al-insan sahifata 'amalihi biqaduratir riba. Apa faedahnya? Engkau menodai seorang, menodai seorang apa? lembaran amalannya dengan apa? Dengan kotoran-kotoran riba. Orang datang tenang-tenang kok malah dikasih harta riba itu apa tujuannya? Apa faedahnya? Summa yadhhab ya- na'am yaghsiluha wa yatakhallas minha kemudian kamu pergi mencucinya kembali dan e, ingin berlepas diri darinya ay faedah min hadha apa faedahnya kata beliau wa wa hal hadha illa laghun wa abathun wa abathun mahdhun kata beliau tidaklah perbuatan ini melainkan hanya sia-sia dan permainan yang semata Maksudnya semata-mata permainan permainan yang murni paham ya Sendogura yang murni maksudnya kata beliau ini enggak usah diambil tinggalkan semua sisa riba tadi itu ambillah uang intinya Mahum sholat ya. Tapi kalau posisinya nambah barakallahu fikum sudah terlanjur ada. Kadang orang kan gini. Dia sudah punya uang di rumah. Selama ini dia dapat gaji dari bank, gaji-gaji riba lah dari bank itu. Dikumpulkan sama dia di rumah gitu loh. Enggak di bank nabungnya. Tapi ya? kalau ini kan pertama kasusnya nabung di bank. Paham ya? Tobat dia kenal dakwah asalnya ternyata uang riba itu haram. Nah, uang yang sekarang ada ini loh. Uang yang sekarang ada di rumah ini antum apakan gitu loh. Setelah antum tahu dakwah salafiyah, kemudian tahu bahasanya itu haram, tadi itu solusinya. Kalau uangnya campuran dipisahkan. Kalau bisa pisahkan pisahkan, uang yang halal pisahkan, yang haram tadi itu diberikan dalam rangka takhallus tadi itu. Paham ya? Kalau campuran tabur baur, tabur baur yang kira-kira sifatnya itu nggak bisa dipisahkan lagi, kalau dia buang atau dia kasihkan orang lain dia nggak bisa nggak punya apa-apa dia boleh ngambil cukupnya setelah tobat. Ngambil secukupnya hanya modal usaha atau modal kehidupan dia saja. Paham ya? Sisanya disedekahkan tapi bentuknya takhallus tadi itu. Paham ya? Enggak ada tahanan dia untuk harta yang sifatnya riba tadi itu. Paham maksudnya? Seperti itu penting ya, jangan sampai lupa ya. Naam. Ikhwan fi din azza nasakumullah. Kalau murni haram bagaimana riba tadi? Kalau riba tadi, kalau riba yang antum simpan tadi itu caranya itu takhallus sudah serahkan kepada orang-orang yang fuqarul masakin atau jalan umum. Paham ya? Jalan umum itu bisa. Fa in qala qailan sekarang kalau ada yang mengatakan hadar riba idza taraktuhu lil bank faqad yasta'in bihi al muharram. Sekarang kalau ada yang mengatakan Nah, barakallahu fikum kalau ada yang mengatakan nah harta riba ini kalau aku tinggalkan untuk bank, nanti orang bank akan menggunakan perkara yang haram. Paham belum? Jadi uang kan tadi kan sudah tobat dia. Sudah tobat ada bunganya tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ada bunganya. Ada bunganya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian kalau seandainya dia tidak menggunakannya kepada nah barakallahu fikum kalau dia tidak mengambilnya itu bagaimana? Nah, khawatirnya digunakan oleh pihak bank itu loh. Khawatirnya digunakan pihak pihak bank itu bagaimana seperti itu? Nah, bagaimana cara menjawabnya orang yang mengatakan seperti itu? Kalau kamu tinggalkan nanti dipakai pihak bank. Kulna kita katakan aslu hadal riba laisa malik ini. Asal usul riba ini bukan apa? Bukan hasil dari uangmu itu loh. Asal usul riba ini bukan hasil dari uangmu, tapi hasil dari perbuatan mereka. Perbuatan mereka minjam-minjamkan kemudian mengambil apa? Mengambil lebih daripada yang dia pinjamkan. Maluka rubama kana qad khasira hina ta'amala bihil bank. Hartamu bisa jadi sudah rugi ketika awal kali bermuamalah dengan bank Wa rubbama yakunu malak kasba ad'afin ad'afin ma min riba. Bisa jadi juga uangmu itu, hartamu itu, hasil adalah hasil daripada dilipat gandakannya itu, berlipat-lipat apa yang kamu berikan kepada bank berupa riba yang ada. Wa rubbama khasira malak maluk kulal khasar. Bisa jadi uangmu itu rugi, mengalami kerugian yang benar-benar rugi. Falaisa hadza nam kasna falaysa hadha kasba Malik hatta taqul ana la urid an, an umakkinahum min mali fay'bathu bihi wa inna huwa min mali min malil bank. Kata beliau itu bukan uang hasil bukan hasil dari uangmu itu loh. Sampai kamu mengatakan aku enggak ingin memberikan kesempatan mereka untuk apa menggunakan harta aku bermain-main dengannya. Nah, barakallahu fikum. Tapi itu tadi harta apa? Harta dari bank itu sendiri gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngomong lah uangku nggak pengen kalau digunakan untuk mereka. Uangmu uang yang inti tadi aslinya gitu loh. Paham belum? Nah, kalau nyimpannya misalkan nah barakallahu fikum. Nyimpannya taruhlah berapa barakallahu fikum? 50 juta, ya uangmu yang 50 juta itu aja. Adapun sisanya yang ada itu riba, bunga itu bukan uangmu aslinya gitu loh. Paham maksudnya ya? Uang yang mereka kumpulkan dari transaksi mungkin pinjam meminjam atau yang semisalnya itu. Mahum soalnya? Ya, na'am. Babatun nas yad'i annahu law taraka hadhihi ziyadah fil bank la dhahaba yu'tiha yu'tiha Ada juga yang bisik-bisik di benaknya. Sebagian orang ada yang nah barakallahu fikum mengatakan eh, bersuara bahwasanya kalau seandainya riba ini tak tinggalkan uang bunga tinggal di bank, nanti akan ada orang yang pergi mengambilnya diberikan ke gereja. Daripada berikan gereja tak ambil aja lah. Ini semuanya itu siaknya bantahan beliau terhadap orang-orang yang mengambil uang riba di bank gitu loh. belum? Ayo ya, na'am barakallahu fikum kita lihat. Kata beliau ada yang berbisik-bisik juga, kalau nanti enggak tak ambil nanti uangnya sama mereka digunakan apa? Dikasihkan gereja. Nah. au na'am yusallih biha a'dal muslimin atau mempersenjatai musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Kata mereka ya, fanaqul kita katakan awalan kita katakan ya barakallahu fikum kata beliau yang pertama Hadza ghairu muakkad. Kata beliau ini belum belum tentu pasti. Paham ya? Ini kan hanya, hanya sangkaan, dugaan itu loh, perkiraan aja. Nah, ini belum tentu pasti. Qad yakunu hadza bisa bisa jadi seperti itu. Wa qad yantafi' biha al-bank lima masalihi al-khassah. Bisa jadi digunakan bank, digunakan pihak bank itu sendiri untuk kepentingan khusus mereka. Paham maksudnya ya? Jadi belum pasti. Jadi kalau dugaan belum pasti seperti ini jangan jangan apa jangan tertipu antum. Seringnya orang-orang hizbiyun itu menggunakan model-model seperti ini. Nanti kalau antum enggak nyoblos, yang nyoblos orang kafir semuanya bagaimana? Yang naik presiden orang kafir bagaimana? Ahlu sunnah diinjak-injak, ahlu sunnah dihina, ahlu sunnah dibantai misalkan. Perkara yang belum pasti gitu loh. Perkara yang belum pasti itu asalnya kita tinggalkan. Faham maksudnya? Ini kan dugaan aja. Dugaan-dugaan. Nanti kalau seandainya kita nggak ambil, uangnya dikasihkan ke gereja. Kalau seandainya kita nggak nyoblos, nanti yang naik orang kafir. Nah terus kalau yang naik orang kafir misalnya taruhlah ya, yang naik orang kafir misalkan, taruhlah yang naik orang kafir. Apakah semua orang kafir itu jahat, kita nggak muji ya. Kita katakan tidak semuanya jahat, ada yang amanah juga. Cuman apa? Cuman kan ahlu sunnah tidak mau melestarikan apa? ritual demokrasi yang seringnya dikenal atau tauhidiyah. Apa tauhidiyah maksudnya? Berhukum kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demokrasi itu nggak akan kan kalau tanpa adanya pemilu. Pemilihan umum coblosan itu. Faham ya, Eh, kalau pemilu antum lihat itu orang salah pemilu Ya, tangannya ada tintanya atau enggak sebagian itu? Tinta pewarna apa, Bang? Ungu. Paham ya? Itu coblosan biasanya. Nah, seperti itu nah jangan terkena syubhat mereka karena Allah taala mengatakan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam innallaha la yu'ayyid hadzal birajulin fajir. Artinya apa? Sungguh terkadang Allah taala menolong agama Islam ini melalui tangan orang yang jahat. Paham ya? Jadi orang ini jahat tapi membela agama Islam itu ada gitu loh. Dilihat dari satu sisi jahat. Paham ya? Dolim. Tapi ternyata, ternyata dia menolong agama Islam itu mungkin juga terjadi. Paham ya? Seperti itu. Jadi perkara yang belum pasti jangan di Nah, barakallahu fikum dibesar-besarkan oleh sini. Sani yang kedua, lau akad min dzalik, kalau seandainya kita bisa memastikan seperti itu, fahal ana u'tiya, fahal ana a'taituhu syai'an min mali yu'in bihil a'da 'ala muslimin au yu'in bihil kana'is. Kalau seandainya kita bisa memastikan, apakah mungkin aku berikan harta tersebut dari hartaku untuk menolong musuh-musuh kaum muslimin Paham ya? Nah, untuk menolong apa? Musuh-musuh untuk menyerang kaum muslimin. Ajuin bil kanais atau menolong membangun gereja abadan, enggak akan pernah mungkin. Selama-lamanya. Ma atau itu aku enggak akan mengasihkannya. Li'anna hadhihi ziyadah lam tadkhul fi mali aslan. Dikarenakan apa? Tambahan ini sebenarnya tidak masuk pada hartaku sedikit pun. Walaysat hiya nam ribhu mali dan dia bukan untung dari hartaku. Harta yang dimasukkan ke bank itu, harta kita itu ya itu hartanya. 50 juta, 50 juta itu bunganya itu sebenarnya bukan harta antum itu loh. Paham ya? Harta ritual yang mereka lakukan di dalamnya. Transaksi ribawiyah, minjam-minjam atau yang semisalnya. Jadi uang antum ya yang 50 itu gitu loh. Kalau ngambil ya itu yang 50 itu kalau mau mengambil. Seperti itu ya kita selesaikan dikit lagi. Wa ala kulli hal fal istihsan fi muqabalatin nas la maqbulan masyaallah. Berdasarkan bagaimanapun keadaannya, anggapan yang bagus, anggapan yang baik tapi kalau berhadapan dengan dalil itu tidak diterima. Wal wajib ittiba'un nas yang wajib mengikuti dalil. Penting ya. Ini jangan-jangan nanti nah, kalau misalkan taruh lagi nih acara Maulid Nabi, tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Mereka istihsannya apa istihsannya? Dengan adanya acara ini orang berkumpul mengingat Rasulullah SAW. Bagus nggak mengingat Rasulullah? Bagus. Mengingat sejarah perjuangan Rasulullah, mengingat bagaimana dakwah awal-awal permulaan agama Islam ini. Bagus sekali tujuannya. Ini itu istisarat namanya ya. Tapi berhadapan dengan dalil. Apa dalilnya? Ajaran ritual tersebut tidak dianjurkan. Maksudnya Maulid Nabi itu ya. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Nah, sekarang anggapan bagus ketika berseberangan dengan dalil menang mana? Eh? menang dalilnya dipermisalkan bagaikan apa? Para ulama terkadang mempermisalkan bagaikan apa tadi? Nah, barakallahu fiikum gunung ditanduk. Kalau antum nanduk gunung ya sempal tanduknya. Maksudnya apa? Sekuat apapun dia berupaya menggoyahkan gunung enggak akan goyah. Dalil soalnya. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum ittaqullaha wa daru ma baqina riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu jika kalian tidak mengerjakan fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimun wa la tudlamun. Jika kalian tobat maka milik kalian harta-harta inti kalian dan kalian tidak mendolimi tidak pula didolimi. Jadi kalau sudah tobat punya uang di bank diambil ditarik semuanya ya uang inti, nggak usah ngambil ribanya gitu loh maksudnya. Kalau uang intinya 50 ya 50 itu milik antum. Paham ya? Milik antum, milik orang yang nyimpan tadi itu, sisanya itu bukan milik antum sebenarnya. Milik apa? Milik bank sendiri mereka putarkan di situ gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Allahu musta'an. Yang terakhir, mas'alatun al-milh min al-asnaf allati yadkhul fiha riba. Garam, garam Bang, garam termasuk apa? Termasuk jenis-jenis yang masuk pada riba. Ya, kita lewat ya, ada berapa jenis? Total berapa jenis? Enam jenis. Paham ya? Nah, perhiasan dua, emas dan perak. Kemudian apa? Apa lagi? Yang biji berapa? Yang buah berapa? Yang buah apa? Hah? Kurma, ya kan? Yang biji zabib. Yang biji apa? Dua, bur sama syair. Terus apa satu lagi? garam ini. Paham ya? Nah, emas, perak, kurma, bur, syair, garam. Nah, itu termasuk jenis-jenis enam jenis yang mengalami riba. Nah, sekarang kita lihat. Al-milh minal asnaf allati yadkhulu fiha riba. Garam itu termasuk jenis-jenis yang mengalami padanya riba. Sama hukmu man akhadha ad-dukan milhan qala ij'al hudainan alayya. Sekarang hukumnya apa? Ada orang masuk ke toko, ana ngambil garamnya satu kilo dulu ya nanti hutang bayar nanti. Nah, apa hukumnya sekarang? Nah, barakallahu fikum itu boleh atau tidak? Kita katakan selama beda jenisnya boleh. Harta itu kan jenisnya beda dengan apa? Dengan garam. Kalau garam baru harus sama-sama persis. Mislan mislan ya dan miyadin. Tapi kalau sudah beda jenisnya boleh aja. Paham ya? Nah, cuman syaratnya apa? Syaratnya para ulama mengatakan <clears throat> upayakan apa? <clears throat> upayakan, upayakan apa barakallahu fikum takabut. Paham ya? Jadi serah terima langsung adapun nanti masalah masalah apa masalah bayaran terakhir enggak masalah. Paham ya? Nah, yang dilarang itu kalau sejenis. Sejenis misalkan 600 ribu dengan 100 ribu. Paham ya? Ya harus sama. Enggak boleh 100 ribu antum beli dengan lima ribu. nggak boleh. Walaupun yang seratus ribu itu baru keluar di bank. nggak boleh. Harus sama kalau sejenis. Emas dan emas, perak emas, perak harus sama. Kalau emas dengan perak sudah beda jenis. enam emas dan perak sudah beda jenis, itu diperbolehkan dengan catatan apa? Dengan catatan apa? Ya dan biyadin. Enam ya. Untuk nak ya dan biyadin. Untuk bayar nanti tidak masalah kalau sudah beda jenis. Paham ya? Tapi takobut serah terima langsung harus. Faham maksudnya? Itu kalau beda jenis ya. Tapi kalau satu jenis harus ya dan biyadin mislan bimislan. Faham belum? Antum datang ke toko emas Punya emas yang jenisnya jelek, 5 gram. 5 gram ini kalau ditukar, kalau ditukar ya, kalau ditukar itu senilai dengan 2 gram emas yang bagus. Itu jangan ditukar caranya. Paham ya? Karena kalau tukar menukar sama sejenis itu harus sama. Dijual dulu yang jelek ini, paham ya? Hasil jualannya ini untuk beli emas yang bagus itu baru boleh. Dalilnya mana? Mengenai kurma yang saat itu zaman Rasulullah SAW ada orang bertanya Rasulullah mengenai apa? Nah, dua sok korma yang bagus, eh, dua sok korma yang jelek ditukar dengan satu sok korma yang jelek, yang bagus. Rasulullah mengatakan jangan. Paham ya? Nah, dua sok tersebut dijual dulu untuk membeli satu sok korma yang bagus. Kata beliau, hadza riba itu adalah nah barakallahu fi riba yang sebenarnya seperti itu gitu loh. Jadi upayakan satu jenis itu harus iyad dan miyadin mislan mislin. Kalau beda jenis bisa. Ini garam dengan uangnya beda jenis. Sehingga antum ngambil garamnya dulu nggak masalah, uangnya nanti itu loh. Hutang namanya. Paham ya? Kita lihat sini. Kata beliau, apa hukumnya orang yang mengambil garam di toko kemudian mengatakan ijal hudainan alainya jadikanlah ini hutang untukku maksudnya hutang nanti aku bayar nanti al-ijabah la ba'sa bidzalik enggak masalah kata beliau jawabannya li'anna naqdain ma'a baqiyatil asnaf laisa bainahuma riba dikarenakan apa barakallahu fikum transaksi enam transaksi Nak dan itu kontan bersamaan dengan apa? Eh, jenis-jenis yang lain. Nah, barakallahu fikum itu nggak ada riba di situ karena jenisnya lain. Belum. Nah. Walihada kana min min ibarat al-fuqaha ta'ala yajri riba an-nasiyah fi bai'i kulli jinsain ittafaqa fi 'illatin fi 'illatin riba fadl. Fi 'illatin riba fadl laisa ahaduhuma naqdan. yakni anna naqda la yajri riba bainahu wa baina baqiyatil asnaf. Jadi kalau untuk masalah transaksi ini harus apa kata beliau ini terjadi riba nasiah itu pada jual beli yang apa? Yang dua ya, dua, eh, dua barakallahu fikum antara apa? dua jenis yang sama. Dua jenis yang sama yang sepakat ilahnya sama juga di situ. Paham ya? Emas dan emas, perak dan perak, kan dua jenis yang sama. Rupiah dengan rupiah. Harus sama kalau itu, harus kontan kemudian apa? ya dan biyadin serah serah terima langsung. Tapi kalau udah rupiah dolar boleh beda gitu loh. Faham maksudnya ya? Karena sudah beda jenisnya. Dolar dengan rupiah. Taruhlah sekarang antum punya 500 rupiah, 500 ribu. Antum mau tukaran dengan 500 dolar. Enggak mungkin kan? Walaupun sama-sama 500-nya kan nilai, nilainya beda, harus beda di situ nanti karena beda nilainya. Nah, dan juga beda Nah, barakallahu fikum jenisnya. Paham ya? Seperti itu. Nah, kalau sama jenisnya enggak boleh, harus sama-sama persis. 100 dolar ya 100 dolar itu ya, enggak boleh lebih dari itu. Kita lihat sini. Na barakallahu fikum wa dalilu dzalika anna nabiyya sallallahu qadimal madinah wa wajadahum yuslifuna fi istimar as-sanah wa sanatain falam yamna'uhum ma'an al-mushtari naqada nan ahlal bustan wa qabadahu al-istimari al-istimari al-istimari yata'akhkhar. Dalilnya mengenai itu adalah bahwasanya Rasulullah SAW dahulu ketika datang ke Madinah Beliau menjumpai mereka dalam keadaan nah fikum memberikan uang duluan, dibayar kontan dulu, tapi apa? mengambilnya nah fikum eh, untuk setahun atau dua tahun berikutnya itu nggak dilarang. Karena posisinya apa? beda. Paham ya? Beda jenisnya. Naam, dan juga barakallahu fikum hitakumullah padahal eh, ma'rufnya saat itu kan korma. Korma kan jelas mengalami riba tapi karena jenisnya beda, boleh gitu loh. Paham belum? Kurma dibeli dengan uang kan boleh, walaupun uangnya nanti gitu loh. Tapi kurma-kurma harus sama. paham soal ini ya? Jadi paham, Abdurrahman paham? Jadi kalau kurma dengan uang kan lain lagi. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau kurma dengan kurma ya harus sama. Nah, Kalau fi harus sama satu kilo satu kilo lah taruhlah satu sak satu sak nggak boleh satu sak dengan dua sak walaupun jenis kurmanya yang satu bagus satu jelek harus sama gitu loh kalau seandainya mau kalau nggak mau dijual dulu yang jelek untuk beli yang satu sak yang bagus seperti itu. Berarti sudah kita selesaikan insyaallah besok kita akan masuki transaksi yang sifatnya tabarruk. Tabarruk itu pemberian secara cuma-cuma, sedekah atau yang semisalnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin.